Alhamdulillah Wassalatu wassalamu ala rasulillah alihi wa sahbihi wa Kita meneruskan bacaan kitab <clears throat> Al-Fusul fi Sirati Rasul yang ditulis oleh Al-Imam Ibnu Kathir taala. Kita sudah menyelesaikan juz yang pertama di buku ini. Ya, Al-Fusul fi Sirati Rasul tentang sirah perjalanan hidup Nabi sallallahu alaihi wasallam ya awal ya kelahiran Nabi sallallahu alaihi wasallam sampai wafat Nabi sallallahu alaihi wasallam, peperangan-peperangan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya. Kita sekarang masuk di juz yang kedua, juz tsani ahwalihi. Ahwaluhu sallallahu alaihi wasallam syama'iluhu wa khasaisuhu. Keadaan-keadaan Nabi sallallahu alaihi wasallam syama'il, yakni bentuk tubuh Nabi sallallahu alaihi wasallam, ciri-ciri Nabi sallallahu alaihi wasallam wa khasais dan kekhususan-kekhususan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sebutkan di pasal yang pertama tentang haji dan umroh-umroh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Berikutnya faslun, pasal yang berikutnya beliau sebutkan ada du gozawatihi wa buusihi. Jumlah peperangan-peperangan beliau dan utusan-utusan beliau, utusan pasukan-pasukan kecil, bu'us. Jadi ini telah lewat pembahasan tentang peperangan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Di sini bisa mungkin sebagai sedikit kesimpulan dari yang telah lewat. Beliau mengatakan Allah taala amma gozawatuhu Adapun peperangan-peperangan beliau, Farawa Muslim, maka Imam Muslim meriwayatkan min hadis Abdullah bin Buraidah. Dari hadisnya Abdullah bin Buraidah bin Husayb. Al-Aslami Nabi dari bapaknya, ini Buraidah bin Husayb As-Aslami radhiyallahu anhu. Kalau beliau mengatakan ini berapa kali Nabi berperang? Gosar Rasulullah berperang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tisa asyrata 19 kali peperangan. Qatala fi saman minhunna. Qatala maksudnya berperang langsung. Langsung Nabi menghadapi musuh dengan tangannya sampai di perang Uhud berdarah ya wajah Nabi sallallahu alaihi wasallam gigi beliau patah lawasan demikian ini langsung demikian juga di perang Hunain di antaranya juga Nabi langsung menaiki bigol menaiki ya kendaraan beliau bigol itu keturunan antara keledai dan kuda langsung beliau mengatakan anak nabiun la katib anak ibnu Abi abdul mutalib yaitu langsung berperang beliau berperang langsung sembilan kali. Ini peperangan Nabi, Nabi ikuti, ikuti langsung adalah 19 kali dan beliau langsung terjun, istilah kita ini 8 kali. Wa an Said bin Arqam dari Said bin Arqam radhiyallahu anhu boleh <clears throat> menyebutkan sebuah Imam Bukhari ya di sini dalam sahihnya, demikian juga dalam sahih Muslim. Kalau boleh mengatakan Gaza Rasulullah berperang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tisa asyrata goswatan sama 19 kali perang. <clears throat> Kuntum ma'ahu fi sab asyrah. Aku berperang bersama dengan beliau ya di Sab'a Asyrata. 17 kali perangan. Ya ini, ini 17 kali perangan yang diikuti oleh Zaid bin Arqam bersama dengan Rasulullah SAW. Jadi sepakat di sini berapa? Dan ini lebih tepat ya, ini dalam Sahih ini ya. Dan Nabi berperang sebanyak 19 kali. Langsung terjun beliau 8 kali. Wa Imam Muhammad bin Ishaq, ada Muhammad bin Ishaq ini pemilik buku sirah terkenal Sirah Ibnu Ishaq. Faqala belum mengatakan, ini ya ulama ini beliau dibicarakan dalam terjemah beliau itu panjang lebar dia mengatakan demikian demikian. Dan dia berselisih dengan Imam Malik rahimahullah taala, kisah yang masyhur. Dia ulama dalam hal sirah tapi hadis dhaif dia. Ya ulama. <coughs> ya dia hasan hadis katanya, asalnya hadis hadis dan hadisnya adalah hasan. Adapun dalam masalah syirah dibicarakan juga. Beliau mengatakan Muhammad bin Ishaq, faqala beliau mengatakan kanat ghazawatuhu adalah peperangan-peperangan beliau alati kharaja fiha yang keluar beliau di dalamnya binafsi dengan dirinya sendiri sab'an wa isrin wa isrin baik 27. Bagaimana ini? Yang benar tadi ya, yang benar adalah tadi. Ya, itu 19 kali peperangan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Itu yang benar. Tidak bisa kita menyelisih hadis yang sahih. Wa bu'usuhu adalah utusan-utusan beliau kirim wa pasukan-pasukan kecil beliau samanin samanian wasalasin 38. Wa sada Ibnu Hisham, Ibnu Hisham ini juga punya sirah, Ibnu Hisham, Ibnu Hisham. Beliau menambahkan fil bu'us di dalam masalah bu'us utusan-utusan Ali bin Ishaq ya lebih banyak dari yang disebutkan oleh Ibn Ishaq. Mula alam. Ini. <clears throat> Disebutkan oleh Imam Muslim ini ketika beliau menjelaskan masalah ini karena tadi kan disebutkan oleh Imam Muslim hadisnya. di halaman 100 jilid yang 12 halaman <clears throat> ya 400 buku ini. belum menyebutkan <clears throat> Yang Nabi langsung terjun di situ sembilan kan disebutkan wahya badr. Nah, tadi Ibnu Katsir menyebutkan yang langsung bertempur adalah saman delapan. Sedangkan Imam Nawawi belum menyebutkan di syarah ini ya, sembilan. Apa saja itu bisa ditulis yang diikuti Nabi langsung terjun itu Badar perang Badar, Wahud dan perang Uhud, Wa Muraisi ya perang Muraisi, Wal Khondak perang khondak, Nabi langsung bahkan lapar waktu itu bulan dan para sahabatnya memakan ya hidangan yang disediakan oleh Jabir bin Abdullah ya demikian juga <clears throat> sahabat yang lain Abu Talha kemudian perang Khandaq eh, perang Khandaq tadi sudah menang perang Quraidoh Bani Quraidoh kemudian Khaybar perang Khaybar dikepung hampir satu bulan Nabi mengepung dibuka pintunya oleh Ali bin Abi Thalib radhiyallahu kemudian Fathu Mekah Ya, sehingga disebutkan yang mengatakan delapan mungkin tidak menganggap Fatku Mekah itu sebagai perang. Sebagian berpendapat sebagian ulama mengatakan Fatku Mekah itu adalah solo perdamaian. Tapi yang benar ulama itu adalah peperangan. Kemudian Hunain, perang berikutnya yang Nabi ikuti adalah perang Hunain. Kemudian Taif, perang Taif. Ya itu disebutkan. <clears throat> Kemudian berikutnya, ini selesai ya. Jadi berapa peranan Nabi sallallahu alaihi wasallam kesimpulannya ada 19 yang Nabi sallallahu alaihi wasallam langsung terjun di situ 8 kali. Apabila masukkan di situ Fathu Mekah berarti 9 kali. Mula alam. Kemudian faslon pasal berikutnya, a'lam nubuwatihi, tanda-tanda kenabian Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya, a'lam nubuatihi tanda-tanda kenabian Nabi sallallahu alaihi wasallam. Yang di situ juga sebenarnya masukkan mukjizat, mukjizat-mukjizat Nabi sallallahu alaihi wasallam Ya, kita pun sedang membahas juga ya baru selesai pembahasan tentang mukjizat dan karamah. Semoga beliau kalau Allah fi alam nubuwatihi di dalam permasalahan tanda-tanda kenabian beliau sallallahu alaihi wasallam ala sabil ijmal atas bentuk yang global saja. Di Lianna tafsilahu karena sungguhnya rinciannya yahtaju membutuhkan ila mujadadatin adidatin kepada berjilid-jilid yang banyak. Ya, kalau ingin membahas masalah ini mukjizat Nabi sallallahu alaihi wasallam, tanda-tanda keanabian Nabi sallallahu alaihi wasallam menjadi berjilid-jilid. Waqad jamal imah dan telah mengumpulkan ya para imam-imam, para ulama fi dzalika dalam masalah itu mazada ala alf mukjizah yang lebih dari seribu mukjizat. Ya itu. Sebenarnya masukan sebelum Nabi sallallahu alaihi wasallam menjadi seorang rasul, beliau berdagang menuju Syam disebutkan ya melewati sebuah pohon pohon itu sampai merindangi Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam demikian juga sahab yakni awan-awan melindungi Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam bertemu dengan buhayro ya, kalau istilah kita biarawan kalau perempuan biarawati istilah. padahal itu ya ulama ulama itu aja lah dari eh, rohib-rohib dari ahli ibadah orang-orang Nasrani buhayro itu Ya waktu itu disebutkan Nabi SAW bertemu dengan dia, ya demikian juga bahkan disebutkan ini pohon itu masih ada sekarang di daerah Yordania itu. Ya, sudah berumur lebih dari 1400 bentuknya seperti pohon sidr ya, seperti pohon bidara, rindang kalau kita gitu yang mungkin seperti pohon beringin ya sampai dilindungi di daerah Yordania itu dibuatkan tempat itu. Nah disitulah Nabi dulu berteduh. Demikian disebutkan oleh Allah <clears throat> Karena kan sanatnya kita tidak tidak ketahui tapi itu masyur. Jadi para ulama mengumpulkan sampai seribu mukjizat. Apa yang paling besar famin abhariha dan paling mencengangkannya, ya, paling hebatnya, luar biasanya dari mukjizat Nabi sallallahu alaihi wasallam apa itu? Wa adamu dan paling agungnya Al-Qur'an al-Aziz, Al-Qur'an yang agung. Yang mulia. Alladzi la ya'tihil batilu mimpi ini yang tidak datang kebatilan kepadanya di depannya wala min khalfi demikian juga di belakangnya ini kebatilan tidak datang di depan dan tidak datang di belakang tanzilun min hakimin hamid turun dari zat yang bijaksana maha bijaksana dan maha terpuji wa ijazuhu dan mukjizatnya ijaz dari ajaz ketidakmampuan untuk makhluk melakukannya itu mukjizat mukjizat ajajizu ijazan mukjizah ini suatu yang ya membuat yang lain tidak mampu untuk melakukannya ajaz tidak mampu untuk menandinginya wa ijazu dan mujizatnya min jihati lafdhihi wa maknahu dari sisi apa lafadznya dan maknanya amma lafdhi amma lafdhu adapun lafadznya itu yang menunjukkan mujizat fa fi a'la ghayati fasahatil kalam maka dia paling tingginya a'la paling tinggi goyat paling puncaknya fasahah ya kefasihan pembicaraan ini lafadznya lafadznya benar-benar fasih wa kullu masdadat ma'rifatu maka wa kullu man isdadat ma'rifatu maka setiap orang yang semakin bertambah pengetahuannya bihadasan dengan cabang ini dengan masalah ini masalah pembicaraan kefasihan semakin dia paham masalah ini isdada lil Quran ta'diman semakin bertambah dia terhadap Al-Qur'an itu pengagungannya fi hadzal bab dalam bab ini jadi tentang masalah mungkin di situ ada dalam bahasa itu ya bahasa Arab lugah itu ada nahwu sorab ada juga balaghah balaghah mantik Kadang-kadang ilmu ini kita butuhkan khususnya dalam bahasan akidah. Ya, itu. Ini balaghah. Kalau kita dulu membaca buku yang di ya ini direkomendasi oleh Syekh Utsaimin yang balaghah wadihat itu. Itu ada masalah-masalah ini. Ini orang yang punya pengetahuan tentang masalah ini semakin bertambah dia pengetahuannya semakin mengetahui bahwa Al-Qur'an itu ya sangat fasih sekali. Waqat tahaddal fusaha dan telah menantang ini Allah SWT telah menantang orang-orang ahli fasih wal bulago ahli Balagoh, pandainya pembicaraan di zamani di zamannya di zaman Nabi SAW alaihi Nabi telah menantang orang-orang ahli fasih dan Balagoh di zaman Nabi SAW alaihi wasallam ada watihim lahu bersama dengan sangat besarnya permusuhan mereka kepada Nabi SAW alaihi wasallam wahirsim ala takdibi dan sangat sungguh-sungguhnya mereka untuk mendustakan Nabi SAW alaihi ya ya bi tuh Nabi menantang mereka untuk mendatangkan Allah SWT menantang mereka untuk mendatangkan bimisli dengan semisal Al-Quran au bi asri surah atau 10 surat saja min misli dari semisalnya au bi surat atau satu surat saja Jazu maka mereka nggak mampu Kalau kita baca di tafsir kasir itu mereka itu membuat seperti Muslim al-Kadzab fil mama adraka ma fil kan kalau kita baca itu kan di ila fi demikian juga Eh, kisah dalam taro kaifa fa'ala rabbuka bi ashabil fil lam yaj'al kaidu kaidum fi kan itu. Itu Musailamah kata buat al fil wa ma adraka fil ya lahu udunun tawil. Ya ini menunjukkan kelucuan saja, tidak menunjukkan kefasihan. Jadi mereka enggak mampu. Wa akbarahum annahum la yutiquna dzalik. Dan Allah mengabarkan mereka, sungguhnya mereka itu tidak mampu untuk melakukan demikian itu abad dan selama-lamanya. al jin wal ins Bahkan Allah Subhanahu wa taala ya telah menantang. Ya, ini berarti ditompeli kepada Allah Subhanahu wa taala. Kalau zaman ini tadi kembali kepada Nabi saw. Bahkan Allah telah menantang jin dan al jin wal ins dan manusia. tiba semua ala ayatu bimislihi untuk mereka mendatangkan semisalnya fajazu maka mereka enggak mampu wa akhbarum bidzalik dan mengabarkan kepada mereka yang demikian itu ya itu biarnya bisa kembali kepada nabi bisa kembali kepada Allah Subhanahu wa taala itu ini di sini kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam Nabi menantang mereka semua jin dan manusia semuanya dan mereka enggak mampu ya faqala Allah taala maka Allah Subhanahu Wa Taala mengatakan kul in istamatil jin Kullu ini in istamatil insu wal jinnu ala ya'tu bimisli hadzal Qur'an, katakan Nabi Muhammad. Kalaulah mereka berkumpul manusia dan jin untuk mendatangkan semisalnya semisal Al-Qur'an ini la ya'tu nabi misli, mereka tidak akan mendatangkan semisalnya. Walau kana ba'dhum li ba'din walaupun sebagian mereka dengan sebagian yang lain saling menolong. Ila ghairi kepada yang selain itu minal wujuh dari sisi-sisi al-musbatah li yang menetapkan tentang ketidakmampuan dia. Ya demikian. Insyaallah di sini. Semoga kita sudah ini dan